Beriman atau mengimani terhadap <clears throat> takdir atau ketentuan yang telah Allah tetapkan pada hambanya. Yaqulul muallifu hafizahullahu ta'ala قال والإيمان بالقدر يعني qadar yakni al-iman bi anna Allah 'alima kulla syai'in <clears throat> Yang dimaksud dengan mengimani takdir beriman terhadap takdir adalah seorang mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan apa saja yang akan terjadi. وقدر ذلك في اللوح المحفوظ dan Allah menetapkan segala perkara itu dalam kitabnya Al-Lauh Al-Mahfuz wa anna kulla ma yajri min khairin wa syarrin dan segala sesuatu yang terjadi berupa kebaikan atau keburukan wa kufrin wa imanin kekufuran dan keimanan wa ta'atin wa ma'siyatin ketaatan ataukah kemaksiatan faqad sya'ahu Allahu wa qaddarahu wa khalaqah maka Allah azza wa jal telah menghendakinya Allah azza wa jal telah menetapkannya Allah azza wa jal telah menciptakannya وأنه يجب الطاعة ويكره المعصية atau وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية dan dia Allah Azza wa Jal mencintai ketaatan kebaikan dan membenci dan tidak menyukai kemaksiatan وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية dan bagi setiap hamba yaitu setiap manusia itu punya upaya usaha atas perbuatan-perbuatan yang mereka perbuat bagi setiap hamba juga punya ikhtiar, adanya usaha dan pilihan. Bagi setiap hamba juga ada iradah, adanya kehendak. Masing-masing juga punya kehendak, keinginan. Lima yaqa'u minhum min ta'atin au ma'siyatin terhadap apa yang terjadi pada mereka. Baik kehendak masing-masing seorang itu pada ketaatan ataukah kemaksiatan. Barakallahu fikum. Jadi seorang manakala menginginkan kepada ketaatan, senang kepada ketaatan, punya kecondongan kepada ketaatan atau seorang punya keinginan kepada keburukan, gemar kepada kejelekan, semua tadi ada sebuah ikhtiar pilihan yang dipilih oleh manusia lakin dhalika tabi'un li iradatillah wa masyiatih namun yang perlu diyakini dan dipahami perkara ini tidak bisa dikatakan lepas terpisah dari kehendak Allah akan tetapi tabi'un li iradatillah wa masyiatihi. Mengikuti ada erat kaitannya dengan kehendak Allah dan masyiahnya. Keinginan Allah dan kehendaknya. Sampai sini difahami. Jadi seorang hamba <clears throat> Allah berikan kehendak, keinginan. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau punya kehendak beriman, maka dia pun akan beriman. Kalau dia menghendaki kekufuran, dia pun akan kufur kepada Allah. Tetapi kehendak setiap masing-masing itu bukan kemudian berdiri sendiri. Bebas, terpisah dari kehendak Allah. Akan tetapi setiap kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil Jabariyah berbeda dengan pihak <clears throat> sekte Jabariyah alladzina yaqulun yang di mana mereka berpendapat innal abda yang namanya setiap masing-masing orang itu mujbarun ala af'alih dipaksa. Jadi seperti robot <clears throat> dikendalikan. Tidak ada ikhtiar, tidak ada keinginan dan kehendak. Laisa lahu ikhtiyarun, tidak punya keinginan dan kehendak. <clears throat> Walil qadariyah juga tidak sebagaimana orang-orang pengingkar takdir. Alladzina yaqulun di mana mereka berpendapat innal abda lahu iradatun mustaqillatun beda dengan kaum qadariyah setiap masing-masing orang itu punya kehendak yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi si hamba tadilah yang berinisiatif atas perbuatannya dan tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah duna iradatillah wa masyiatihi tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berseberangan antara Qadariyah dengan apa? Jabariyah. Jabariyah mereka mengatakan ya sudah kita ini majbur. Apa makna majbur? Ya sudah kita itu ditakdirkan demikian. Tidak ada barakallahu fikum usaha. Karena itu sebagian orang kalau berbuat keburukan lalu kita nasihati misalnya, "Mbok ya sudah berhenti misalnya dari perkara keburukan." Anda jangan susah payah menasihati saya. Allah sudah haba mentakdirkan saya ini buruk, saya ini jelek kan begitu ya. Majbur. Tidak ada usaha. Seandainya boleh kita balik. Seandainya boleh kita balik. Oh, kalau begitu boleh saya tampar kamu kan begitu ya misalnya. Boleh saya pukul kamu? Ya jangan kalau dipukul kan begitu. Ya. Hari ini Allah takdirkan saya untuk mukul kamu misalnya gitu. Rela seperti itu? Hari ini saya bunuh kamu, rela seperti itu? Tentunya orang tidak akan rela. Atau kenapa seorang barakallahu fikum tidak berhujjah? Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya sebagai orang soleh. Kan demikian. Bukankah Allah Azza wa Jal memberikan timbangan pada akal manusia bahwa tidak sama antara perkara yang buruk dengan perkara yang jelek. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Kan demikian. Tidak sama antara kemuliaan dengan kenistaan. Setiap masing-masing tentunya ingin berhasil. Setiap masing-masing tentunya ingin berhasil. Sampai-sampai wal'iyadubillah seorang pencuri pun kadang-kadang ingin berhasil kan begitu ya. Apa keberhasilannya? Cara nyurinya gampang tapi dapatnya banyak kan begitu ya. Taib, Masing-masing ingin mendapatkan keberhasilan. Karena itu ketika Allah Azza wa Jal bersumpah wan nafsi wa ma demi jiwa dan penyempurnaannya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa Allahumma ati nafsi apa taqwaha ya Allah anugerahkanlah kepada jiwaku ini apa? Ketakwaannya. Ketakwaan dari perkara terdorong untuk berbuat kebaikan, ketakwaan untuk terdorong menghindar dari keburukan. Qad aflaha man zakaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwa. Dengan terus ya, namanya kolbu Kata Ibnu Qayyim kalwi'a. Ya, jadi kolbu ini kan seperti seperti bejana, gelas, mangkok, kan begitu ya. Tinggal kita mengisi apa yang ada pada kolbu tadi. Kalau yang kita isikan keburukan, maka kebaikan yang masuk akan apa? Tertolak, sudah penuh. Kan demikian. Tapi jika kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita isikan padanya, keburukan akan masuk pun sensitif kolbu. Oh, ini nggak baik. Kan begitu. Karena itu sebagian manusia Allah tabiatkan. Allah selamatkan tabiatnya. Allah selamatkan fitrahnya terhadap perkara-perkara yang buruk itu sangat peka. Dan itu apa? Itu merupakan karunia dari Allah. Dalam kisah Isra wal Mi'raj, Nabi SAW ketika kedatangan malaikat dibelah. Dari mulai manhar yaitu ujung dadanya sampai ke bawah pusarnya. Dibelah dan Anas bin Malik bercerita, aku melihat tanda yaitu bekas apa? Jahitan. Betul-betul dialami oleh Nabi operasi. Subhanallah, kehendak Allah Azza wa Terus jangan sampai kemudian berarti alatnya malaikat lebih canggih ketimbang kedokteran. Saya mohon kepada Allah agar malaikat datang kemudian mengoperasi saya. Ini khususnya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka. Kemudian dalam kolbunya itu ada daging yang dibuang. Yang dikatakan inilah bagian setan. Lalu didatangkanlah ember yang terbuat dari emas yang berisi apa? Iman dan hikmah dan dituangkan padanya. Sebab itulah Nabi SAW ketika disodorkan kepada beliau dua cawan, dua mangkok, dua gelas, satu berisi khamr, minuman keras, satu berisi susu, beliau mengambil apa? Yang berisi susu. Kata malaikat, asabta fitrah, kamu sudah sesuai dengan fitrah. Subhanallah. Begitu yang namanya manusia. <clears throat> Coba saja. Kalau kita dari kecil ya, dididik oleh orang tua kita keburukan. Mencuri misalnya. Atau orang tua tidak peduli dengan mengatakan ya, kan di bangku-bangku sekolah umum atau di pondok-pondok pesantren kan kadang anak-anak tidak luput dari hal mencuri kan gitu ya. Ya kalau kelas besar tidaklah Bahasa kita mungkin umumnya apa? Mutil, tahu enggak? Bukan kutilan ya, mutil. Ya. Jadi kalau belanja misalnya ke warung, jajanan, bu beli, seribu kan harganya misalnya lima ratusan, ambil tiga, yang satu dikantongi kan begitu ya. Misalnya. Terus ketahuan, orang tua hendaknya mulai mendidik, nah enggak baik seperti itu. Kalau kamu ingin tambah, ngomong saja, kan begitu, saya tambahi uang jajannya. Daripada kamu ngambil seperti itu, kan demikian. Misalnya di pondok pesantren kan begitu ya. Nampan diisi lauk, dia sebagai pembawa. Setiap nampan mungkin isinya lima lauk dipakai untuk berlima. Curang mungkin yang bawa tadi. Yang dua dikantongi kan begitu ya. Tiga dikasihkan. Duh mana lauknya ini kok? Enggak ini hanya tiga kok kita bertiga kan cukup. Wong makanan satu untuk dua nah, kan begitu. Dua untuk empat kan begitu. Tiga kan cukup. Padahal dia sudah ngantongi dua kan begitu. Misalnya. Ini perlu pendidikan. Perlu pendidikan. Barakallahu fikum. Jangan masih kecil biarlah. Belum berdosa dia. Ya belum berdosa nanti orang tuanya berdosa. Karena tidak mendidik. <clears throat> Barakallahu fikum. Kemudian berbohong. <clears throat> berbohong. Semua tadi membutuhkan kepada bimbingan. Tapi kalau orang tua mendukung, bohong tidak mengapa, mencuri tidak mengapa, Kata-katanya kotor, mengumpat. Bahkan orang tuanya pun sering dicaci, dimaki, dibiarkan tanpa ada pendidikan. Wal billah khawatir ini nanti menjadi kebiasaan. <clears throat> menjadi apa? Kebiasaan. Akhirnya perkara-perkara kebenaran itu kadang sulit masuk. Meskipun itu bukan final. Bermakna Lalu orang tua putus asa, ya sudahlah. Jadi daripada kamu rusak begini, saya buang aja di kali atau di laut. Kan begitu? Bukan. Tetap harus menanamkan syafaqah, kepedulian, perhatian orang tua karena itu anak kandungnya. Barakallahu fikum untuk senantiasa diperhatikan, terus berusaha dan berusaha. Karena seorang belum tahu tentang akhir yang Allah gariskan pada si anak tadi. Demikian pula kita. Kadang kita dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Belum kemudian menjadi batas akhir. Tetapi seorang berusaha, berupaya. Karena itu barang siapa yang dari kecilnya Allah Azza wa Jal anugerahkan kebiasaan-kebiasaan baik. Lalu diarahkan di atas sunnah di atas Islam barakallahu fikum luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. <clears throat> Demikian pula qadariyah. <clears throat> qadariyah <clears throat> pihak yang di situ mengatakan kita itu punya kehendak masing-masing. Enggak -masing. ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika ditanya, loh, kalau seorang barakallahu fikum <clears throat> masing-masing punya kebebasan, kehendak. Ketika dia berbuat baik itu kehendaknya, ketika dia berbuat buruk itu kehendaknya. Terus kalau berdoa, terus kalau berdoa seorang memohon kepada siapa kan begitu ya? Ketika seorang berdoa memohon kepada Allah diberikan petunjuk, Ketika seorang berdoa memohon kepada Allah diselamatkan dari berbagai macam keburukan. Bukankah itu semua menunjukkan bukti bahwa <clears throat> seorang tidak bisa apa? luput, lepas, pisah dari apa? kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Waqad raddallahu ala ta'ifatain fi qawlihi ta'ala Semuanya soal billah Billah Nah, mungkin eh, hilang anunya, hilang alifnya ya, wallah alam ya raddalillah tidak anu ya tidak tidak mustaqim ya <clears throat> Qad raddallahu ala ta'ifatain fi qouli ta'ala. Allah telah menyanggah. Coba lihat bagaimana kalau seorang itu Allah berikan taufik untuk mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan pintunya dengan bahasa Arab. Untuk memasuki pintu memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab lahu zauq yaitu punya barakallahu fikum kedalaman makna tersendiri. Tidak bermakna barakallahu fikum seorang yang tidak kemudian mampu mempelajari bahasa Arab dikatakan lalu kita rendahkan, kita sepelekan tidak. Sebagian manusia hatinya lembut mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kadang kefahamannya tidak sempurna itu kadang apa meneteskan air mata kelembutan hatinya karena demikian Al-Qur'an itu dibaca seorang yang senantiasa tadi mengisi hatinya dengan perkara-perkara baik akan lembut akan apa lembut tetapi kalau keburukan-keburukan yang kita isikan kadang kita apa qaswatul qulub hati kita menjadi keras membatu sehingga tidak bisa dilembutkan dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'an. Radallahu ala ta'ifatain fi qouli ta'ala. Kelompok Jabariyah tadi, kelompok Jabariyah tadi yang mengatakan kita ini majbur. Kita ini dipaksa. Kita ini diatur sedemikian rupa dari mulai A sampai Z enggak ada kehendak. Qadariyah mengatakan kita itu bebas berkehendak kehendak masing-masing. Misalnya seorang berbuat kebaikan, yaitu hasil usahanya. Seorang berbuat keburukan, yaitu kehendaknya, tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan apa saja yang kalian kehendaki, yang kalian usahakan yang kalian upayakan tidak akan terjadi illa ayyasha Allah kecuali kalau Allah menghendakinya upaya usaha yang dikehendaki yang diupayakan oleh manusia semua tidak akan mungkin terwujud kecuali kalau Allah azza wajalla menghendakinya berapa banyak hal-hal yang menjadi bukti dalam kehidupan kita. Banyak orang punya rencana, keinginan dan kehendak. Kan gagal. Iya. Apakah semata-mata orang mengatakan, oh tidak. Itu karena kesalahan teknis misalnya. Oh tidak. Karena kekurangan. Dan tidak cermatnya seorang. Al-Muhim dia ingkari bahwa yang menggagalkan Segala rencana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa athbata lil masyiatan. Pada ayat ini Allah tetapkan pada hambanya masyiah kehendak. Wa ma Apa saja yang kalian kehendaki kan demikian. Allah Azza wa Jalla menyatakan apa saja yang kalian kehendaki. Berarti manusia punya apa? Hmm? Punya kehendak, punya keinginan. Barakallahu fikum. Raddan alal jabariyah. Bantahan, sanggahan kepada pihak jabariyah. Yang mengatakan apa? Kita ini tidak ada kebebasan berkehendak. Semua kita sudah diatur. Tidak boleh bagi kita ada apa? Keinginan dan kehendak. Al-Jabariyah Al-Ghulah wa ja'alaha tabi'atan lima syiatillah raddan al qadariyah an-nufah Jabariyah yang dikatakan sekte berlebihan makanya tadi dikatakan dalam kemaksiatan juga mengat sudah kita itu pasrah kan begitu ya pasrah demikian pula dalam hal rizki misalnya <clears throat> loh Kenapa kok hanya duduk nongkrong di rumah? Istrinya yang banting tulang. Bahasa kita mungkin sampai jungkir balik. Memeras keringat. Begitu. <clears throat> Suaminya ongkang-ongkang di rumah. Kenapa kok Anda nggak kasihan sama istrinya? Luar biasa dari mulai pagi sampai sore mencari kehidupan untuk menafkahi anaknya. Sang suami dalam kondisi sehat yang kuat tinggal nongkrong dan ongkang-ongkang nunggu istrinya membawa uang. Mana hasil kerjanya hari ini? Kok ditanya kenapa? Allah sudah mentakdirkan saya seperti ini, kan begitu. Ya? Apakah betul seperti itu? Apakah benar seperti itu? Apakah tepat seorang menimbang seperti itu? Nah, kenapa Anda tidak melirik kepada sang istri yang dengan gigihnya membiayai kehidupan sang anak, bahkan Anda seorang suami yang padahal dalam kondisi kehidupan justru barakallahu fikum kewajiban menafkahi dalam rumah tangga adalah kewajiban siapa? Sang suami, haknya sang istri dan anak. Kemudian ayat ini juga membantah <clears throat> Allah menjadikan kehendaknya yaitu kehendak masing-masing manusia itu tabi'atan lima masyiatillah menyertai kehendak Allah mengikuti kehendak Allah raddan alal qadariyah an-nufah bantahan kepada pengingkar takdir bantahan kepada pengingkar takdir wal iman bil qadar yaksibul abdu sabran alal masaib keimanan kepada takdir dengan paham yang benar barakallahu fikum menjadikan seorang hamba meraih kesabaran di atas berbagai macam musibah yang menimpanya wabti'adan 'ala dzunub wal masaib demikian pula menjauhkan dia dari perkara dosa dan berbagai macam musibah kama yadfa'uhu ilal amal yub'idu anhu al-azzu wal sebagaimana seorang ketika barakallahu fikum mapan dalam perkara takdirnya <clears throat> yang dengannya mendorong seorang untuk giat beramal giat berbuat tidak malas tidak putus asa <clears throat> ya mohon maaf Sebagian manusia mungkin dalam urusan-urusan duniawi giatnya luar biasa. Sampai ada istilah apa? Jam-jam lembur kan begitu ya. Jam-jam lembur. Tetapi saat diarahkan kepada kebaikan, hal-hal yang bersifat taat, kemalasannya luar biasa. Kemalasannya luar biasa. <clears throat> Bukankah barakallahu fikum seorang ketika lapar mencari sesuap nasi, ketika haus mencari seteguk air, semua tadi berupa usaha dan upaya, semua tadi berupa usaha dan upaya. Kemudian ketika di alam akhir nanti bahwa manusia itu arahan hidupnya apakah di jannah ataukah di neraka dan bukankah seorang ketika masuk di jannah itu bukan dalam kondisi bebas begitu saja tanpa ada sebab? Demikian pula ketika seorang ingin harapannya dirinya terhindar dari dimasukkannya dan mereka membutuhkan kepada pengorbanan yaitu apa? penjagaan jangan jatuh kepada berbagai macam kemaksiatan. Bukankah itu juga usaha Bukankah itu juga upaya? <clears throat> kenapa seorang memilah dan kenapa seorang memisahkan? Ketika seorang dalam kondisi membutuhkan kepada asupan-asupan untuk dirinya supaya sehat. <clears throat> Subhanallah. Sebagian manusia penataannya untuk kesehatan tubuh luar biasa. Keselamatan supaya tidak sakit. Kan begitu ya. Kan banyak misalnya kita konsultasi dengan ahli-ahli kesehatan, <clears throat> dengan orang-orang yang membuat menu. Kan sekarang banyak istilah-istilah menu sehat. Mohon maaf, Anda ini setelah kami cek banyak penyakitnya, kan begitu ya. Yang istilah diabetesnya, gulanya, dan seterusnya. Terus gimana Pak Dokter cara kami makan dan sehat? Hindari daging misalnya gitu. Waduh, sudah punya uang dulu, dalam kondisi nggak punya uang, rindu dulu ada daging. Sekarang sudah punya uang, nggak boleh makan daging, kan begitu ya? Ya, waktu kondisi nggak punya kan begitu ya? Keinginan makan daging, masya Allah besar. Allah berikan kemudahan. Jadi orang yang barakallahu fikum dimuliakan dalam hal pendapatannya punya uang mau beli daging nggak boleh makan daging kan begitu nggak boleh makan nasi karena di situ mengandung apa? Karbohidrat tinggi. Dan seterusnya dan seterusnya. Lah terus makannya apa? Buah-buahan. Waduh kan luar biasa buah-buahan itu ya. <clears throat> Menunya buah-buahan terus. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini untuk apa coba? Memperpanjang umur dan keselamatan apa? Keselamatan diri supaya enggak sakit atau sakit supaya enggak parah. Tapi adakah seorang datang kepada seorang dokter ahli agama? Tabib, seorang yang ahli agama dan dia keluhkan, mohon maaf saya itu kok malas ya sholat misalnya begitu. Mohon maaf saya itu kalau membaca Quran kok malas. Kan begitu. Pernahkah kemudian kita mengeluhkan demikian kepada seorang? Lalu dengan itu kemudian diberikan arahan-arahannya? saya itu punya kebiasaan buruk. Saya itu suka ngelembur pekerjaan. Supaya stamina saya kuat, saya suka minum apa? Arak. Suka mabuk, kan begitu ya. Supaya fresh, matanya apa? Matanya nggak pernah ngantuk. begitu ya. Namanya orang mabuk kan begitu ya katanya. Atau berbagai macam hal-hal yang sifatnya buruk. Saya itu kalau pusing, kalau nggak ngerokok, nggak hilang. Misalnya dan seterusnya. Hal-hal yang buruk yang dia kerjakan. Saya itu kalau punya uang kemudian kalau nggak berjudi nggak puas misalnya. Wal'ayyadubillah. Terus dunia-dunia keburukan. Padahal kemaksiatan itu akan membuat tumpulnya seorang ketidakpekaan seorang dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Dan itu terbukti. Barakallahu fikum. Ilmu itu dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu diibaratkan sebagai cahaya. Wa nurul ilmi la ya'tihil 'asi. Cahaya-cahaya ilmu itu sulit akan menerangi seorang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena itulah ma'asyiral ikhwah, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang barakallahu fikum untuk kemudian menuju kepada kebaikan dan tentunya kita semua mengenali, memahami. Bahkan andai kata orang mungkin belum belajar yang namanya mencuri itu sesuatu yang buruk. Namanya berjudi itu sesuatu yang buruk. Namanya seorang mabuk-mabukan itu sesuatu yang buruk berdasarkan fitrah manusia. Apalagi tak kala kita mengenal syariat, mengenal agama. Hanya saja memang jiwa itu inna nafsa la ammaratun bisu jiwa itu memang punya kecondongan. Suka membisikkan, suka mengajak kepada keburukan. Karena itu para ulama menjelaskan, "Idza dakhala Ramadan syuffidati syayatin." Wa ghuliqat abwabun niran wa futihat abwabul jinan. Kalau masuk bulan Ramadhan kan sering kita mendengarkan ceramah ya, kalau bulan Ramadhan. Setan dibelenggu, dirantai. Alhamdulillah. Kan begitu ya? Jadi saya tidak digoda lagi dengan setan, kan begitu. Pintu jannah dibuka. <clears throat> Pintu neraka ditutup. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih banyak pula orang-orang yang mereka berbuat keburukan? Kan demikian. Katanya keburukan itu setan yang ngajak. Inna syaitan aduwal lakum fattakhiduhu aduwa. Syaitan musuh. Ya'murukum bisu'i wal fahsya. Mengajak kamu kepada keburukan dan kejelekan. Itu syaitan semua. Kan demikian. Terus kenapa di bulan Ramadan, bulan suci yang semestinya seorang tergerak melakukan kebaikan-kebaikan, kok ada pula yang melakukan keburukan, kekejian, kan begitu. Sebagian alul ilmi menyebutkan tadi ayat tadi, inna nafsala amaratun bisu. Ada memang setiap jiwa atau sebagian jiwa manusia itu yang kecondongannya kebiasaannya berbuat buruk. Sehingga bulan Ramadan juga tidak memberi manfaat. Bulan Ramadan tidak terpanggil, tidak tergerak. Kebiasaan-kebiasaan buruk tadi terus dia kerjakan. Fabarakallahu fikum. <clears throat> Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal <clears throat> menganugerahkan kepada kita taufik. Demikian pula apa yang Allah tetapkan kepada kita berupa kebaikan. <clears throat> Sebagai bentuk tambahan dalam bab ini bahwa pembahasan terkait dengan masalah takdir atau iman bil qadha wal qadar ada yang mengatakan jangan dibahas. Jangan dibahas. Ini masalah yang dikatakan bahaya masalah bahaya, masalah takdir itu. <clears throat> masalah pembahasan qadha wal qadar, masalah pembahasan takdir aslun asilun inda ahli sunnah wal jamaah. Hal yang sangat mendasar, yang sangat penting pada sisi ahli sunnah wal jamaah. <clears throat> La yatimmu imanul abdi illa bitahqiqih. Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan merealisasikan tentang perkara iman dia kepada takdir. Jadi membutuhkan kepada belajar dan mempelajari. Memahami. Bukan kemudian seorang ingin menyingkap dengan belajar takdir pulang-pulang, Bu, Kayaknya saya lihat pada wajahmu sudah ditakdirkan masuk neraka. Bukan begitu. Nah, kamu itu sudah buruk. Saya lihat pada kelopak matamu ini, kamu sudah ditakdirkan diazab nanti. Bukan begitu. Tetapi barakallahu fikum, <clears throat> seorang tidak akan sempurna imannya kecuali dengan merealisasikan perkara apa? Al-iman bil qadar wa huwa i'tiqadun dan itu merupakan perkara i'tiqad al-firqah an-najiyah atau taifah al-mansurah keyakinan yang diyakini oleh kelompok yang dikatakan najiyah yang selamat demikian pula at-taifah al-mansurah <clears throat> al-kalamu bil qadar <clears throat> terkait dengan pembahasan takdir barakallahu fikum sesuatu yang telah jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qamar yaitu surat Al-Qamar ayat yang ke-49 Allah Azza wa Jalla berfirman inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan di atas takdir dengan takdir. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan takdir. Dalam Al-Buruj, surat Al-Buruj ayat yang ke-16, fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada sesuatu kejadian, apakah jika kita pandang perkara itu memberi manfaat kepada kita, baik menurut kita, bagus menurut kita atau kadang-kadang kita pandang dari satu sisi halnya buruk, halnya tidak menguntungkan. Misalnya sakit, kemudian barakallahu fikum kerugian, kecurian dan sirnanya harta baik karena hilang, lenyapnya harta, misalnya karena kebakaran atau ditipu, semua tadi kan berupa musibah yang tidak dikehendaki seorang. Barakallahu fikum. Kalau kita meyakini semua di atas takdir, tentunya atas berbagai macam apa? Berbagai macam usaha. Mohon maaf. <clears throat> Rasulullah SAW <clears throat> ketika pada kisah Isra'ul Mi'raj, perjalanan dari kota Makkah <clears throat> menuju Yerusalem yang dikatakan Baitul Maqdis, itu pada perjalanan yang wajar membutuhkan perjalanan satu bulan. Lalu Nabi kita Muhammad SAW dihadapkan kepada tunggangan yang namanya burak. Burak, sebagian alul ini mengatakan kalbarq. Al-buraku kalbarq. Jadi namanya burak yang dikatakan fauqa. <clears throat> Kendaraan yang dikatakan di atasnya uh, himar keledai duna albigal di bawahnya peranakan kuda dan keledai jadi besarnya di atasnya keledai di bawahnya kuda burak ini dinamai burak dikatakan oleh para ulama karena apa cepat jalannya. kalbarok seperti kilat. Ditafsirkan dalam hadis tersebut kaki yang terdepan jika menapak kan begitu ya. Pernah melihat kuda kalau lari? Sudah pernah? Atau dalam tayangan saja? <laughs> Pernah melihat Gimana? Kalau loncat gitu ya? Ya mungkin semisal dengan kuda apa? Kucing lah misalnya begitu ya. Kalau kambing kan nggak pernah begitu ya. Kambing kan cingkrak-cingkrak begitu ya. kuda ini loncat kan begitu ya kakinya gini. Dikatakan menapakkan kaki depannya itu sejauh mata dia memandang. Pandangan terakhir matanya itu tapakannya. Pernah melihat kuda seperti itu? Wah jagoan, jago balap kan begitu ya. Karena itu perjalanan yang cukup cepat. Dikatakan bahwa tapakan kaki depannya dia letakkan sejauh pandangan dia. Subhanallah. Ya kita nggak tahu seberapa kekuatan dan kemampuan ketika seekor hewan yang mungkin di bawahnya kuda yang dikatakan di atasnya apa? Di atasnya <clears throat> kelada tadi, pandangannya sejauh mana? Kalau manusia misalnya pernah mengukur berapa kilo kira-kira manusia itu bisa memandang terakhir begitu. Nah, banyak kilo. <laughs> Gak bisa ditimbang ya. Baik. Jadi tapakan kaki depannya itu sejauh mata memandang. Menunjukkan cepatnya yang luar biasa. Ada pula yang mengatakan burak Karena apa? Gemerlapan. Kalbar. Ya telak Begitu. Dan dia putih. <clears throat> Ketika sampai di masjid <clears throat> Al-Aqsa diikat, ditambatkan. Karena itu para ulama barakallahu fikum mengambil istimbat adanya apa? Al-akhdhu bisabab. Misalnya kita berangkat ke masjid bawa motor. Aman di sini itu. Enggak dikunci enggak apa-apa. Bahkan kunci sa STNK-nya digantungkan di motor pun juga enggak apa-apa. <laughs> Misalnya begitu. Kan ada orang begitu ya. Kan artinya kadang-kadang bawa motor, ada dompetnya kan begitu ya. STNK juga di situ. Bahkan BPKB-nya masuk di boxnya kan begitu. Ya balas pencuri. Monggo kalau mau diambil kan begitu. Sudah siap? Ya bukan begitu, dikunci stang. Bahkan sebagian menggunakan kunci rahasia. Itu pun masih dijebol kan begitu ya. kadang kadang kan demikian. Jadi kalau kehilangan setelah mengalami proses penjagaan-penjagaan, itulah yang dimaksud seorang untuk apa? Para kelafikum menyerahkan segala urusan qaddarallah wa masyafa'al. Mungkin itu bukan rezeki kita atau belum rezekinya. Kita sabari. Nah, tetapi kalau seorang barakallahu fikum ya, uang misalnya karena kebanyakan digantung di depan pintu. Taruh sini aja lah paling juga nggak tahu dikira sampah kan begitu. Ya. Kan demikian misalnya. Nah, atau anak-anak kita tahu anak-anak kita suka tadi suka ngambil. Nah, siapa yang ngambil ini? Saya bi, saya mi kan. Ya sudah. Karena ada kesengajaan sang anak suka mengambil, ya sudah uangnya akhirnya apa? Justru ditata. Nah, dipajang, biar diambil diambil kan begitu. Tapi kok pas diambil marah, dipukuli, dicubit, disentak, dimarahi. Ini namanya barakallahu fikum tanpa ada usaha. Seorang dalam kondisi melampaui batas. Barakallahu fikum <clears throat> Allah Azza wa Jal berkehendak berbuat atas apa yang dia kehendaki. <clears throat> Demikian pula yubdi'u wa yu'id. Dia pula yang memulai dan yang akan mengembalikan. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala As-Saffat ayat yang ke-96 di mana Allah Azza wa menciptakan hamba dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum Perhatikan pada ayat yang tersebut pada As-Saffat ayat yang ke 96, "Wallah khalaqakum Allah yang menciptakan kalian." Jasad-jasadnya manusia itu tinggi, pendek, gemuk, kurus, tampan, jelek, cantik, buruk, begitu. Nah, itu juga Allah yang menciptakan. Demikian pula wa ma ta'malun dan apa saja yang kalian perbuat. Apa saja yang kalian perbuat. <clears throat> Jadi situ barakallahu fikum dalam memahami takdir para ulama menyebutkan adanya tahapan-tahapan yang diistilahkan dengan apa? Maratibu al-qadar, maratibul iman bil qada wal qadar. Tahapan seorang memahami perkara qadha wal qadar. Yang semoga dengan ini kita bisa menempatkan diri. Yang pertama al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama yang dimaksud dengan tingkatan ini jangan sampai kemudian nanti membahasakan ya sudah saya baru tingkatan pemula pertama saja bukan tapi tahapan dan tahapan ini satu dengan yang lainnya ada keterkaitan dan tidak boleh seorang memisah-misahkan. Itu maknanya. <clears throat> Martabatul ula al-ilm. Tingkatan pertama untuk memahami takdir ialah al-ilmu. Apa yang dimaksud al-ilmu? An yu'minal abdu bi anna ilmallah jalla wa ala muhitun bi kulli syai'in. Yang dimaksud dengan tahapan pertama ilmu seorang hamba beriman. Beriman bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini harus tertanam dalam diri seorang. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yaitu apa? Segala sesuatu baik yang kecil, yang besar, yang lembut, yang kasar, yang jelas, yang samar. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, Allah mengetahuinya. Sampai di sini difahami? Itu namanya apa? Ilmu Allah muhitun bikulli syai. Sabiqun lil makhluqat. Mendahului seluruh ciptaannya. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, mendahului segala ciptaan. Jadi sebelum diciptakan langit, bumi dan seisinya, Allah sudah mengetahui segalanya. Dan ilmu Allah la yusbiquhu bil jahal. Ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan. Jangan sampai seorang kemudian terpetik dalam dirinya. Kayaknya Allah nggak tahu seperti ini, kan begitu. Ya? Dan Allah baru tahu ketika terjadi. Nah, dan ini diungkapkan oleh tokoh-tokoh yang mohon maaf sebagian mereka adalah orang-orang yang sudah bidangnya di bidang agama di bidang agama kan banyak pengajar-pengajar yang di UIN kadang-kadang punya pemahaman terkait dengan masalah oh Allah baru mengetahui ketika perkara terjadi berarti apa sebelum terjadi Allah tidak mengetahui berarti Allah jahil kan demikian ini yang harus kita imani bahwa ilmu Allah meliputi segalanya dan mendahului penciptaannya. Demikian pula barakallahu fikum Allah Azza wa ilmunya tidak didahului dengan kejahilan. <clears throat> Dalam At-Talaq, surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allah Azza wa menyebutkan qad ahata bikulli syai'in apa? ilma. Segala sesuatu itu telah diliputi oleh ilmu Allah. Ilmunya meliputi segala sesuatu. <clears throat> Demikian pula ilmu Allah ghairu masbukin bil jahl. <clears throat> Allah Azza wa Jalla ilmunya tidak didahului dengan kejahilan. Dalam surat Taha ayat yang ketujuh, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui perkara yang sir dan akhfa <clears throat> Ibnu Qayyim rahimahullah <clears throat> menyebutkan perbedaan makna sir dan makna akhfa. Sir itu kan sesungguhnya kalau istilah kita kan rahasia, sirriyah. Misalnya dalam sholat apa? Sholat-sholat yang sirriyah, sholat yang tidak dijaharkan. Jahriyah kan seperti maghrib, isya, sholat subuh kan ya. Bacanya apa? Jahriyah. Kalau siriyah seperti apa? Duhur, asar. Nikah siri misalnya. Gimana nikah siri itu? <clears throat> Diam-diam. Masa diam-diam kok nikah? <clears throat> Gak paham saya juga tentang nikah siri itu bagaimana. Gak nembung orang tuanya? Ya gak boleh lah begitu. Atau gak pakai kawah begitu. Atau dinikahkan oleh siapa nikah siri itu? <laughs> menikah ini, dek, saya nikahkan kamu dengan diri saya. Kan begitu ya? Datang ke orang wanita, seorang wanita, dek kamu nikahkan kamu dengan diri saya. Si perempuan juga mungkin mengatakan, saya terima nikahmu. Ya sudah, <laughs> sah. Rusak kan syariat begitu ya. Barakallahu keluar ketemu di jalan ada perempuan digandeng. Saya nikahkan kamu dengan diri saya. Ya kan begitu. Jangan ngomong-ngomong dengan suami apa istriku kan begitu ya. Barakallahu fikum. Asir kata beliau, "Ma hadatsal mar'u bihi nafsahu wa khatara ala qalbihi wa lam yantiq bihi syafatah." Asir kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang seorang hamba itu membicarakan dalam dirinya, sesuatu yang dibicarakan tapi dalam apa? dirinya sesuatu yang terucap dalam dirinya wa khatara ala qalbih dan sesuatu baru terbetik dalam apa hatinya ada angan-angan ada keinginan dalam hatinya walam tantik bihi syafata dan belum terucap paham ini kan hati itu bisa bicara bisa enggak punya mulut kan enggak ada punya bibir punya lisan ternyata hati bisa bicara Hati saya bicara demikian. Lisannya belum. Belum terucap pada lisannya. Itu namanya apa? Sir. Dan ini Allah Azza wa Jal mengetahui. Jangan sampai kemudian orang mengatakan, saya tahu hati anda bicara begini. Dari tadi melototi saya itu, saya tahu anda bicara begini. kan Bahaya kan begitu ya. <clears throat> Saya tahu anda tadi begini terus kan. Saya tahu hati anda bicara begitu. nah Na'udzubillah kan begitu. <clears throat> Ini sir sesuatu yang sudah ada angan-angan dalam hati tapi belum terucap. Kan demikian. <clears throat> Itu namanya sir. Ya'lamu sirra Allah mengetahuinya. Adapun akhfa sesuatu yang tentunya lebih rahasia. Malam yuhaddis al-abdu bihi nafsah. Sesuatu yang hati belum membicarakan. Belum apa? terpetik dalam apa? Benaknya. Dalam hatinya belum ada apa? Bayangan. Belum ada angan-angan. <clears throat> Walam yakhtur biqalbih, bahkan hatinya pun belum apa? keinginan, belum ada apa? ucapan. Fayalamu annahu sayakhturu biqalbihi kada wa kada. Allah tahu si fulan hari kedua nanti, pekan ke depan nanti, akan punya angan-angan demikian. Kira-kira manusia bisa menerka seperti itu. Kan demikian. Seorang kan tentunya hari ini kita kan punya ya. Hari misalnya hari Ahad kan begitu. Ya. Besok Senin saya ada keinginan mungkin dua hari lagi. Saya akan safar dua hari lagi, saya akan begini. Kan demikian. Atau bahkan pekan demikian. Pekan demikian, saya punya rencana demikian. Bahkan sesuatu yang belum seorang punya rencana dan keinginan, Allah sudah mengetahui bahwa pekan depan, bulan depan, tahun depan akan merencanakan demikian-demikian. Barakallahu fikum. Itu maknanya apa? Ya'lamu sirra wa akhfa. <clears throat> Demikian pula pada Al-Anfal ayat yang ke-75, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Juga pada atau atolak yang sudah tadi kita sampaikan ya, qad ahata qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dari situ disimpulkan bahwa Allah Azza wa Jalla ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah mengetahui apa saja yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan apa yang belum terjadi seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Paham ini kalimat? Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Mengetahui perkara yang akan terjadi. Bahkan perkara yang belum terjadi seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Sampai di sini dipahami kalimat ini? Ini semua Allah mengetahuinya. Kalau itu kita tanamkan dalam diri kita, subhanallah. Seorang akan tentram dalam menghadapi dan menjalani kehidupan. Yang kedua, tahapan yang kedua. Al-martabatu thaniyah al-kitabah. Tahapan yang kedua ialah kitabah, catatan. Karena itu Nabi SAW ketika sampai sidratul muntaha, ketika sampai langit ketujuh, kemudian di tempat yang paling tinggi, Nabi mendengar apa? Suara goresan pena. Suara apa? Goresan pena. Sarekhul kalam. Terdengar suaranya. Karena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ialah kalam. Pertama kali makhluk yang Allah ciptakan kalam. Kemudian Allah perintahkan kepada pena, "Uktub." Sang pena pun bertanya, "Fama aktub ya Rabb?" Apa yang mesti aku tulis wahai yang menciptakan aku? uktub kulla syai'in hatta yaumil qiyamah. Tulis segala sesuatu atau kama qala Rasulullah SAW, tulis segala sesuatu, catat segala sesuatu kejadian sampai hari kiamat. Kitabah. <clears throat> Maknanya al abdu bi anna Allah azza wa jal qad kataba al khalq qabla khalqihim fil lauhil mahfud. Jadi yang kedua tahapannya setelah tadi mengetahui tentang ilmu Allah meliputi segala sesuatu, yang kedua segala sesuatu yang Allah tetapkan itu dicatat dan diabadikan dalam lauh al-mahfuz. Sebab itu orang-orang yang mengatakan saya ini sudah difonis masuk ke dalam neraka, sudahkah Anda diajak malaikat untuk melihat lohul Mahfud. Tertulis catatan di situ si fulan namanya ini, alamannya ini dikatakan bahwa ada bocoran begitu. Barakallahu fikum. Tidak ada satupun bahkan malaikat tidak mengetahui apa yang ada dalam apa? Lauh al-mahfud. Daqiqul umur wa jaliliha. Sesuatu yang tidak nampak yang lembut, yang halus, yang tidak kelihatan atau yang nampak yang jelas. Saghiruha wa kabiruha, yang kecil maupun yang besar, la ya'zubu anhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang luput, yang tertutupi, yang terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Hadid ayat yang ke-22 Allah Azza wa Jal berfirman ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum Tidaklah sebuah musibah yang menimpa baik di bumi dan juga yang menimpa pada diri kalian illa fi kitabin kecuali telah tercatat tertulis pada kitab min qabli an nabru'aha sebelum penciptaan langit dan bumi. Inna dzalika Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian ini bagi Allah perkara yang mudah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr Rasulullah bersabda, "Kataballah maqadir al Allah menetapkan, mencatat Ketetapan maqadir al-khalaik, ketetapan yang ada pada makhluknya. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfa sanatin. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan apa-apa yang akan terjadi pada makhluknya dan ditulis pada Lauhul Mahfud wa kana arsyuhu 'alal ma' dan arsy Allah di atas air. Sampai di sini bisa dipahami apa tadi yang kedua? Adanya apa? Catatan diabadikan dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-martabatu tsalitsah, al-khalq, penciptaan. Maknanya an al abdu bi anna Allah khaliqu li jami'il makhluqat. Makna al-khalq penciptaan ialah seorang hamba mengimani bahwa Allah pencipta seluruh makhluk yang ada. Saghiruha wa kabiruha, yang besar, yang kecil, daqiquha wa jaliluha, yang lembut maupun yang jelas, ma yura wa ma la yura minha, yang nampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Misal, makhluk-makhluk yang kelihatan apa saja? Kan banyak ya. Manusia kan begitu ya. Gajah kan begitu ya. Hewan-hewan yang ada begitu. Yang nggak kelihatan. Hmm? Cacing itu kelihatan nggak? Cacing kelihatan. Kelihatan kan begitu ya. Banyak ya, udara yang bernyawa yang nggak kelihatan. Eh? apa itu? Mikroba. <laughs> Kuman-kuman begitu ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Atau alam seperti jin. Demikian pula malaikat. Karena ada pihak yang tidak mempercayai jin. Ada pihak pula yang tidak mempercayai sihir. Ya mohon maaf ya. Kan ada mungkin antum mendengar tentang MTA. Majelis Tafsir Quran. Begitu ya. Kalau di daerah Jawa kan di Solo sana ya. Itu marak MTA-nya. eh, yang hari ini mungkin eh, apa yang melanjutkan siapa? Ahmad Sugino ya. Katanya sihir itu nggak ada. Kan begitu. Ya. Jin juga nggak ada. Kalau ada suruh datang ke sini kan begitu. Suruh nyihir saya. La haula wala quwata illa billah. Nabi saja tersihir, kan begitu. Oleh seorang Yahudi. Barakallahu fikum. Sahabat juga demikian para kalafikum menyebutkan tentang perkara-perkara seher. Hanya saja Islam mengajarkan bagaimana menangkal apa? Seher Menangkal guna-guna. Menghindarkan dari perkara mabarat. Doa pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sebelum tidur. Keluar rumah, masuk rumah, ketika mau makan seorang menjaga dirinya, membentengi dengan apa? Doa. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan itu sebagai wiqayah. Tidak bermakna bahwasanya <clears throat> dengan itu seorang langsung berani kan banyak itu ya, doa-doa yang dijual di buku-buku dipasarkan gitu ya. Katanya untuk menaklukkan ular kan doanya Nabi Musa kan begitu ya. Kan begitu ya. Baca doa nih ular, tangan saya gigitan kan begitu ya. Ya digigit betulan kan begitu. Ya. Para ulama menyebutkan tentang zikir pagi dan petang yang dikatakan tidak akan memadorotkan jika ada sengatan binatang berbisa itu bermakna bukan tidak mempan. Mempan cuma tidak sampai memadorotkan. Seperti kala jengking, kan begitu ya. Kadang-kadang kita tidur, itu menunjukkan kelemahan manusia. Tidur, datang kala jengking, kan kecil ya. Seandainya kalau jengking kayak gajah, itu kan begitu ya. Kayak apa nanti kan begitu. Ya. Kan kecil binatang kecil, dengan binatang kecil aja nggak bisa apa-apa seorang. Disengat kalau jengking. Tidak bermakna seorang tidak mempan. Mempan hanya saja apa? Tidak memadaratkan. Tidak membuat dia dalam kondisi apa? Meninggal. Tidak kemudian parah sakitnya. Kan demikian. Ini penjagaan. Itu yang disebutkan para ulama tentang adkar sebab puasa jika seorang menekuninya seandainya seorang tersengat binatang yang berbisa itu tidak sampai memadorotkannya Allah menjaganya Allah apa? menjaganya <clears throat> karena sebagian orang kan begitu ya mengira bahwasanya zikir-zikir itu untuk apa? kekuatan ada kelak cengking begitu coba coba tak baca doa-doa nanti kira-kira saya apa digigit itu apa kemudian jadi demam apa tidak? Ya, kalau begitu bisa saja Allah Azza wajal menjadikan dia meninggal. Kan demikian. Jadi makna yang kedua Allah Azza wajal menciptakan segala makhluknya. <clears throat> Hal itu berdasarkan firman Allah wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat. Bahkan juga menciptakan khaliqun af'alaha, menciptakan perbuatannya. Kulluhu biqadar biqudratillah, semua tadi dengan kehendak Allah. Juga pada Az-Zumar ayat yang ke-62. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Sampai di sini difahami. Tingkatan yang ketiga, Allah menciptakan semua makhluk, bahkan juga yang menciptakan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan hamba itu Allah yang menciptakan. Nah di sini barakallahu fikum. Kalau Allah yang menciptakan kita itu beribadah, kita itu berbuat keburukan, Allah juga yang menciptakan. Tadi, kadang orang jatuh kepada jabariyah. Kalau begitu ya sudah pasrah. Kalau Allah sudah menciptakan saya seperti ini dan perbuatan seperti ini, kenapa seorang berusaha? Kan begitu. Dan ini pernah ditanyakan Aisyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Allah sudah menciptakan kita sedemikian rupa kata Aisyah, terus apa? Apa pilihan kita? Apa usaha kita? Apa perlunya kita berusaha? Nabi SAW menjawab, "I'malu, berbuatlah, berusahalah. Fakullun muyassar lima khuliqalahu." Setiap masing-masing akan dimudahkan dengan apa Allah ciptakan dia. Seorang masing-masing berusaha, berupaya. Yang terakhir al-martabatur al rabi'ah al-masyiah, kehendak. Enggak apa-apa ya lewat jam 6 ya. Baik. Martabat yang keempat al-masyiah. Makna ayyuminal abdu bi anna masyiatallah jalla wa ala al-amah nafidatun. Maknanya setiap hamba hendaknya beriman bahwa kehendak Allah yang umum yang mencakup segalanya itu nafidatun akan terjadi, akan berlangsung, akan terlaksana. <clears throat> Wa qadaruhu waqi'un la mahalah dan takdirnya terjadi dan tidak ada satupun yang mampu menghalanginya wala yaqa'u wala yakunu syai'un fi mulkillah ma la yuriduh. Demikian pula tidak akan terjadi sesuatu pada kekuasaan Allah hal yang tidak Allah kehendaki. Jadi tidak mungkin sesuatu itu akan terjadi kalau itu bukan kehendak Allah. Jadi kalau ada istilah-istilah kadang orang mengatakan ini kayaknya Allah nggak menghendaki seperti ini pada dasarnya kan begitu ya. Nah terus kehendak siapa kan begitu? Ya. Kehendak kamu kan begitu ya. Allah nggak menghendaki seperti ini tapi kehendak kamu. Baik. <clears throat> Famasya Allah azza wajal kan apa yang Allah kehendaki akan terjadi wa malam yasha lam yakun. Dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah senantiasa beliau membimbing untuk dirinya dan juga pengikutnya. Sebab itu, barang siapa yang kemudian mengatakan ana syafi'iyun, saya itu bermadhab syafi'i. Ya semestinya banyak-banyak mempelajari apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, "Ma syi'tu illam tasya' lam yakun." Atau ma kan wa illam asya' Apa yang engkau kehendaki akan terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Barakallahu fikum. Wa fil ilmi yajri fata wal musin dan di atas ilmu Allah perjalanan manusia apakah orang itu usianya sampai usia lanjut atau masih muda sudah meninggal kemudian ala dha mananta wa khadalta si fulan kamu berikan kemuliaan si fulan kamu campakkan wa anta wa hadha lam tu'in kepada si fulan, kamu tolong dan si fulan kamu sia-siakan. Wa minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Ada orang yang barakallahu fikum kehidupannya berakhir dengan apa? Kerugian, ada pula yang beruntung. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Ada pula yang buruk kepribadian dan perbuatannya ada pula orang itu yang bagus kepribadiannya. Begitulah kata beliau rahimahullah untuk menyebutkan kehendak Allah Azza wa Jal. Segala sesuatu itu di atas kehendak Allah walaupun Allah Azza wa Jal memberikan pada manusia itu apa? sebuah kehendak tapi erat kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah satu hal yang barakallahu fikum bertolak belakang. Kalau orang mengatakan kalau ini bukan kehendak saya nggak akan terjadi, kan begitu ya? Karena itu kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan kepada kalimat-kalimat yang mengotori kepada tauhid seorang apa? Kalau bukan karena Allah dan saya kalau bukan karena Allah dan kamu. Berarti apa? Menyamakan. Lau Allah wa sya'a fulan. Kalau bukan kehendak Allah dan kehendak si fulan, enggak akan berdiri masjid ini misalnya. Enggak akan beres urusan mahat ini misalnya. Bukan demikian. Tetapi yang diperbolehkan apa? Lau Allah thumma apa? Sya'a fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian atas usaha si fulan itu yang diperbolehkan. Karena kalimat dan itu apa? menyetarakan. Mendua, membandingkan, mensepadankan antara kehendak Allah dengan kehendak apa? si fulan dan keumuman manusia kadang-kadang latahnya bahasanya begitu. Terima kasih kalau bukan an Bukan apa kehendak Allah dan kamu di sini tadi mungkin saya sudah tabrak motor misalnya begitu ya. Saya sudah celaka. Ini kadang-kadang kalimat-kalimat yang pada fikum perlu untuk kita belajar yang seandainya sudah terlatahkan mari kita mencoba untuk membenahi dan kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Karena itu pada kalafikum merusak kepada makna apa? tauhid, tidak menjadikan orang mencari kafir, tidak kemudian seorang dikatakan keluar dari Islam lebih-lebih sebelum seorang apa? mengetahui perkara tersebut. Semua kita karena keilmuan yang kita pelajari menjadilah kita orang yang tahu. Sebelumnya kita berada pada kejahilan, ketidaktahuan. Semakin seorang mempelajari Islam, semakin memperkuat, semakin memperluas nuansa-nuansa dalam agama ini, biidnillah segala perkara itu ketika kita timbang dengan ilmu agama akan mendapatkan ketentraman. Sekian perkara-perkara kita timbang dengan ilmu agama. Dan jangan dikira bahwa ilmu agama itu cakupannya sempit. Urusannya hanya ibadah masjid. Urusannya hanya istilah halal haram. Bid'ah misalnya begitu ya. Kufur. Tidak barakallahu. Dalam muamalah, dalam berbagai macam hal. Jika kita pandai pada mendapatkan diri. Bi'idnillahi azawajal. jal. Islam yang Allah sifati apa? wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta apa? alam. Empat tingkatan tadi, empat tahapan tadi mudah-mudahan bisa kita fahami dan menjadi <clears throat> bekal bagi kita bahwa dalam perkara takdir sesuatu yang Allah Jalla wa'ala ketahui di atas ilmunya dan perkaranya sudah Allah catat dan sudah Allah tentukan demikian pula perkara itu pun Allah ciptakannya demikian pula Allah kehendaki dan setiap manusia Allah berikan sebuah kehendak dan ikhtiar tetapi rat kaitannya dengan kehendak Allah bermakna manusia jika punya kehendak tidak akan terlaksana kecuali jika Allah Azza wa Jalla menghendaki karena itu pada al quranul Al-Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka apa? Beribadah. Itu apa? Masyiah. Kehendak Allah. Tapi disebut dengan apa? Iradatun apa? syariah. Allah menghendaki semua jin dan manusia itu agar beribadah kepadanya. Tapi ada yang membangkang. Karena kehendak Allah, barakallahu fikum, yang sifatnya baik, itu tidak mengharuskan terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak. Tetapi yang sifatnya kauni, sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Azza wa Jal, itu pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Misalnya, Allah Azza wa Jal <clears throat> menghendaki keimanan. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq, kan begitu ya. Dan beliau sudah meninggal. Maka itu diistilahkan apa? iradatun syar'iyah dan apa? kauniyah. Allah menghendaki pada seorang kebaikan dan telah berlangsung dan telah diakhiri dan terjadi, maka dikatakan terkumpul iradatun syar'iyah dan kauniyah. Allah menghendaki kebaikan dan terjadi. Barakallahu fikum. Demikian mudah-mudahan eh, perkara ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Kembali kita ingatkan bahwa Pelajaran-pelajaran yang semisal ini membutuhkan kepada pengulangan. Pengulangan berkali-kali yang mudah-mudahan hal itu akan semakin mengokohkan dan menguatkan maklumat kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum tafadhalu hafizakumullah.